terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Cak Nun tadi yang juga diselingi dengan guyonan-guyonan yang insya Allah justru akan menambah suasana kita lebih hangat lagi yang pada dasarnya adalah Cak Nun tadi mengajak kita pertama untuk memahami bagaimana cara kita memahami Al-Quran yang kita baca sehingga Al-Quran tersebut benar-benar dapat menjadi budan atau petunjuk bagi kita sekalian dan juga puasa di bulan suci Ramadan yang sudah kita jalankan hampir selesai beberapa hari lagi. Baiklah para hadirin sekalian untuk lebih mempertajam daripada materi yang disampaikan, kami akan buka forum jawab kepada para hadirin sekalian dan seperti pada sesi pertama tadi maka tentunya untuk lebih menertibkan suasana kita akan memberikan aturan-aturan dalam uh, tanya jawab ini yang pertama tentunya harap disebutkan nama atau identitas dan asal atau instansinya. Kemudian kami harapkan pertanyaan harus singkat dan jelas untuk lebih menghemat waktu. Kemudian kalau bisa perkataan juga harus yang berkaitan dengan materi dan karena banyaknya jamaah yang hadir malam hari ini, maka kita batasi maksimal satu pertanyaan adalah satu pertanyaan. Dan untuk termin pertama tentunya akan kita berikan tiga pertanyaan yang akan dijawab oleh calon. Silakan.